Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'du faqala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala faslun dan di antara hal yang paling penting untuk diperintahkan di antara perintah yang paling penting adalah hendaknya orang itu waspada dengan sebenar-benar waspada Jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghidupan. Yaktasibu biha yang dia mencari uang dengannya. Karena terdapat riwayat dari Abdurrahman bin Sabil, radhiallahu anhu dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana bacalah Al-Qur'an wala ta'kulu bihi dan janganlah kalian jadikan Al-Qur'an sebagai alat untuk makan wala anhu dan janganlah kalian jafa tidak beradab dengan Al-Qur'an wala fihi dan janganlah kalian berlebih-lebihan dengan Al-Qur'an tentang hadis ini tentang hadis ini Abu Ainain mengatakan menyimpulkan hadisnya adalah hadis yang sahih Kultu aku katakan yaitu Abu Ainain maka yang benar hadisnya adalah hadis dari sahabat Abdurrahman bin Syabal dan dia adalah hadis yang sahih. Wasahaha hadis Abdurrahman dan hadis ini hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sabal ini dinilai sahih oleh telah dinilai sahih oleh Abu Hatim dalam kitabnya Al Ilal karya Ibnu Abi Hatim anaknya. Dan tentang makna jafa terhadap Al-Quran dan hulu dengan Al-Quran telah kita bahas dalam pembahasannya lewat. Bahasanya Eh, dimasuk tidak yang dimaksud tidak beradab dengan Al-Qur'an adalah yang pertama adalah jauh dari Al-Qur'an yaitu jarang membaca Al-Qur'an atau tidak pernah sama sekali membaca Al-Qur'an demikian juga termasuk jafa dengan Al-Qur'an tidak beradab dengan Al-Qur'an adalah tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an demikian juga telah kita bahas apa yang dimaksud dengan hulu dengan Al-Qur'an yaitu hulu dalam lafat dan hulu dalam makna hulu dalam yaitu hulu dalam masalah tajwid yang menjadikan hal yang mustahab dalam tajwid dijadikan sebagaimana perkara yang wajib dalam uh, tajwid atau hulu dalam makna yaitu dengan menafsirkan memberikan penafsiran untuk ayat-ayat Al-Qur'an dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Dari Jabir radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ikra'ul Qur'ana qabla ayatnya kaumun. Adalah kalian gemar membaca Al-Qur'an sebelum datang sekelompok orang. Yuqimunahu iqamatal qadahi. Yang menegakkan Al-Quran, yaitu maksudnya menegakkan pembacaan Al-Quran, memperhatikan bacaan Al-Quran, iqamatul qadahi, sebagaimana menegakkan eh, anak panah. Artinya sangat perhatian bahkan boleh jadi perhatiannya itu overdosis berkaitan dengan cara baca Quran. Akan tetapi wa la yata'ajjalunahu. Akan tetapi mereka meminta segera mendapatkan balasan yang segera dengan membaca Al-Quran. Yaitu minta dunia dengan membaca Al-Quran wala dan mereka tidak meminta yang tertunda yaitu pahala akhirat. Kata An-Nawawi hadis ini diriwayatkan Abu Dawud bimakna dengan yang semakna dengannya dari riwayatnya Sahal bin Sa'ad dan maknanya ta'ajalunahu wala maknanya kata An-Nawawi adalah mereka minta segera untuk mendapatkan upah dari membaca Al-Quran boleh jadi upah yang segera di dunia tersebut berupa harta atau uang atau dengan sum'ah dengan pamer atau didengar orang kemudian dipuji oleh banyak orang jika orang terkagum-kagum dengan bacaan yang indah suaranya yang merdu atau semacam itu berkaitan dengan hadis ini Abu Ainain di takhidnya mengatakan hadisnya sahih dia diatkan Abu Dawud Ahmad dan yang lainnya kemudian tentang maknanya Abu Ainain mengatakan Wa makna hadis dan makna hadis bahasanya mereka para pembaca Al-Quran yang demikian perhatian dengan cara bacanya tersebut ya ta'ajjaluna mereka meminta segera meminta segera upah membaca Al-Quran di dunia artinya mereka membaca Al-Quran demi dunia wahada waki'un kafiran fi a'sorina nas'alullah afiyah dan hal ini seringkali terjadi di zaman kita Nasallallahu afiyah semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Sedangkan Abdul Qadir Al-Arnau tentang hadis ini mengatakan wa isnaduhu qawi. Di sini dilihatkanlah Abu Dawud dan beliau komentari sanatnya Abu Dawud, sanatnya adalah sanat yang kuat, di samping juga dia oleh Imam Ahmad. Dan apa yang Nabi katakan adanya orang yang sangat perhatian dengan cara baca Al-Quran, namun mereka baca Al-Quran demi dunia, kata Abu Ainain adalah satu hal yang banyak terjadi di zaman ini dan ini adalah sebuah musibah, sebuah malapetaka yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan darinya. Dan di antara bentuk yata'ajalunahu wa la yata'ajalunahu sebagaimana pernah kita singgung, yang pertama adalah orang yang baca Al-Qur'an dalam acara eh, gemawahyu ilahi di berbagai acara kemudian dia tidak melakukan apa-apa kecuali membaca Al-Quran dan setelah itu dapat upah karenanya. Maka ini upah karena membaca Al-Quran. Demikian juga yang kedua contoh yang kedua adalah eh, acara-acara uh, peringatan kematian 4 hari 100 hari atau bahkan 1000 hari biasanya yang terakhir 1000 hari nah, maka setelah orang baca Quran baca Yasin eh, maka pulangnya dapat salam tempel maka ini uh, dapat uang dapat upah semata-mata karena membaca Al-Quran. Semata-mata karena membaca Al-Quran. Dan dikhawatirkan juga bisa jadi contoh yang ketiga adalah perlombaan keindahan membaca Al-Quran. Orang bersaing berlomba untuk beradu keindahan baca Al-Quran. Maka kemudian mereka dapat hadiah. Boleh jadi hadiahnya haji kalau juara satu. MTQ tingkat nasional. Juara nomor satu itu juaranya haji gratis. Dan apalagi beberapa yang lainnya dan maka kita khawatirkan ini termasuk lunah wala ta'ajaluna dan ini berbeda dengan jika seorang itu berlomba karena hafalan Quran ya atau tafsir Quran karena kalau cuma semata-mata musabaqah tilawatul Quran maka tidak ada kecuali membaca dan yang bermasalah adalah ini adalah membaca Al-Quran, semata-mata membaca Al-Quran, dan dapat upah dunia karena membaca Al-Quran. Apalagi ditambah beberapa informasi yang menjelaskan untuk so, e, kalau sudah tingkat nasional maka persaingannya demikian, demikian ketat dalam lomba untuk membaca Al-Quran dan banyak kejadian ada yang memberikan informasi e, para pembaca ini ya, di samping mereka latihan sungguh-sungguh mereka juga meminta bantuan uang pintar, kahin, untuk supaya gimana membuat lawan lombanya itu ketika membaca uh, eh, kiko gatul-gatul jadinya dia yang menang. Maka ini musibah di atas musibah. Ya, bukan hanya maksiat, namun uh, udah pakai dukun, nah ini uh, kufur. Maka ini tentu lebih berbahaya lagi. Dan ini semua demi dunia. Kemudian dari Fudail bin Amr rahimallahu qal dia mengatakan takhala rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Atau sebelumnya yang termasuk baca Al-Qur'an untuk dunia di di beberapa tempat di ya, yang saya pernah dapat cerita di di Irak dulu demikian juga di di Yaman orang itu ngemis dengan baca Quran orang ngemis dengan baca Al-Quran dia duduk di pinggir jalan baca Quran nah, supaya orang nyemplungi kotak yang sudah dia letakkan di sampingnya dia ngemis dengan baca Quran dan caranya ngemis ya, mintanya dengan semata-mata baca Al-Quran dia minta upah dengan bentuk ngemis lagi maka ini ya, baca Al-Quran dengan tujuan dunia yang sangat-sangat dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Takala rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Falam masalam al imamu setelah imam ucapkan salam, koma rajulun fatala ayatin al Qur'ani. Maka ada seorang yang berdiri lalu membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Tsumma sa'ala setelah selesai baca Al-Qur'an dia minta-minta. Ngemis setelah baca Al-Qur'an. Kalau yang ada tempat kita setelah baca solawat nah, di sekitar atau di ini, nah, pistol itu terus ngedarkan eh, ngedarkan topi baca salat baca salat salatnya salat bid'ah dinyanyikan nah, habis itu uh, untuk ngemis lagi Fakola ahaduma maka yang kedua mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya ji'u qaumun yas'aluna bil Qur'ani akan datang sekelompok orang yang emis dengan Al-Quran. Faman sa'ala bil Qur'ani fala Maka siapa, siapa saja yang meminta dengan Al-Quran, maka janganlah engkau beli. Tentang status hadis ini, Anawi mengatakan sanatnya mukotek. Karena Fudel bin Amr tidak pernah mendengar dari sahabat. Berkaitan dengan hal ini, Abu Ainain mengatakan, Tam akif alaihi, aku tidak mengetahui, aku belum jumpai sanat hadis ini Mukot kafana syekh mu'natahu dan Syekh Anawawi telah mencukup kita akan beban tentang hadis ini daif atau tidak telah dijelaskan oleh Anawawi nawawi kalau hadisnya adalah hadis yang daif karena Mengkotek maka Bunain e, belum mengetahui di kitab bersanat yang manakah hadis ini ada e, dia telah cari dan tidak ketemu namun yang jelas Anawawi telah menjelaskan status hadisnya namun apa yang tidak diketahui oleh Abu Ainain diketahui oleh Abdul Qadir Al-Arnaud di tahqiqnya. Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan hadis ini diriatkan oleh Tirmidzi. Rakyat Fudail bin Amr ini diriatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab eh, atau dalam abwab Sabi Quran tentang masalah eh, pahala membaca Quran kemudian subbabnya adalah Is'alullah bil Quran Bab mintalah kepada Allah dengan Al-Quran. Juga di sini dilihat Imam Ahmad dari Imran bin Hussein dengan teks dengan redaksi man Al-Qur'ana ya, fas'alillah bihi. Siapa yang baca Al-Quran hendaklah dia memohon berdoa kepada Allah dengan amalnya membaca Al-Quran. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihi an-nasa maka sesungguhnya akan datang sekelompok orang yang baca Al-Quran dan dia akan gunakan Al-Quran yang dia baca tersebut untuk minta-minta untuk ngemis pada banyak orang. Kata Abdul Qadir Arnaud, bahwa hadisun sahihun, yang adalah hadis yang sahih. Maka hadis uh, dalam hadis riwayat Ahmad ya uh, maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk berdoa setelah membaca Al-Qur'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man al Qur'ana alillaha bihi barang siapa yang baca Al-Quran maka darah dia berdoa meminta kepada Allah dengan dengan berwasilah dengan bertawasul berupa amalnya membaca Al-Quran maka setelah membaca Al-Quran nah, dianjurkan untuk berdoa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawasul dengan bacaan Al-Quran yang telah dia baca. Maka hadis-hadis yang telah kita baca, ada tiga hadis yang telah kita baca, hadisnya Abdurrahman bin Jabal dan hadisnya Jabir, kemudian hadisnya dari tabiin eh, atau eh, hadis eh, Fudail bin Amr. Ketiga-tiganya menunjukkan celaan dan larang keras mendapatkan upah karena membaca Al-Quran mendapatkan upah karena membaca Al-Quran satu hal yang terlarang. Tapi bagaimana dengan mengajar Al-Quran? Hmm, maka ini lain masalah. Ya, jangan dirancukan. Kalau hadis-hadis yang telah kita baca itu tentang mendapatkan upah karena membaca Al-Quran. Ini semata-mata membaca Al-Quran. Semata-mata membaca Yasin atau yang lainnya atau membaca beberapa ayat di acara Gemawahyu Ilahi atau Semisal itu. Nah ini yang dibahas oleh hadis-hadis yang telah kita baca. Ya, mendapatkan upah karena semata-mata membaca Al-Quran. Sedangkan mengajarkan Al-Quran maka lain lagi permasalahannya. Ini akan dibahas oleh An-Nawawi di paragraf berikut ini. Adapun mengambil upah atau mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran maka adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Diceritakan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi bahasanya pendapat ya ada pendapat, tentang, uh, tentang pendapat yang melarang mengambil upah karena mengajar Al-Quran itu merupakan pendapat sejumlah ulama. Sejumlah ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri ya, dari kalangan tabi'in, dari kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah. Namun Al-Khattabi juga menceritakan adanya sejumlah ulama yang mengatakan annahu yajuzu boleh mendapatkan upah dari Al-Qur'an dengan syarat. Syaratnya apa? Idza lam yashridhu jika tidak mempersyaratkannya. Boleh mendapatkan upah dari membaca Al-Qur'an, dari mengajar Al-Qur'an dengan tidak mempersyaratkannya. Jadi maksud mempersyaratkan adalah tekan kontrak di awal nanti per jam sekian tidak ada itu ini cuma sekedar ngajar tiba-tiba pulang diberi sesuatu ini berarti tidak mempersyaratkan tidak mempersyaratkan di muka ini pendapat Al Hasan Al Basri Asyabi dan Ibnu Sirin Hasan Basri tabiin Syafi tabiin Ibnu Sirin tabiin maka mendapat tiga ulama tabi'in ini, tiga ulama besar tabi'in ini mengatakan boleh boleh mendapatkan upah setelah mengajar Al-Quran dengan syarat tidak ada perjanjian di muka. Mafhum ya? Berarti kalau ada perjanjian di muka, ya, katakan kontrak nanti per jam berapa, nah ini tidak boleh. Satu jam mata pelajaran, kuliah tafsir Quran, nah, sekian, ini tidak boleh. Berapa atau pemilik Malik wa Syafi'i Sedangkan Atta bin Abi Robah, Malik bin Anas imam madhab, demikian juga Imam Syafi'i, dua imam madhab, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta para ulama yang lain, mengatakan ila jawaziha. Bolehnya mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Iza syaratahu wasta'jarahu jika me mengajarkan persyaratan perjanjian di muka wasta'jarahu dan mempekerjakan mempekerjakan orang yang orang yang bisa mengajar Al-Quran untuk mengajar al Quran. Ijaratan sahihatan maka itu adalah sewa yang sah. Waqja'a bil jawasi al ahadisu sahihah. Kata An-Nawawi dan terdapat dalil yang membolehkan untuk mendapatkan upah karena mengajar Al-Quran berbagai hadis yang sahih. Ketaja man aha, sedangkan ulama yang melarang untuk mendapatkan upah dari mengajar Al-Qur'an beralasan dengan hadis Ubadah bin Samit annahu alama rajulan min ahli uh, min ahli sufati sesungguhnya Ubad bin Samit mengajari salah seorang ahli sufa Al-Qur'an ya, diajar Al-Qur'an fa'ahdalahu kausan akhirnya orang yang diajar oleh uh, oleh Ubar bin Samit Al-Quran tadi memberi hadiah. Memberi hadiah berarti tidak ada persyaratan di muka. Kausan sebuah kaos kaos itu busur. Biha tauqan min narin fakbalha. Jika engkau suka, jika engkau gembira, jika engkau mau, seandainya busur tersebut menjadi kalungmu, namun kalung dari api neraka, silahkan terima maka ancamannya neraka. Ancaman neraka berarti dosanya dosa besar. Kata dengan hadis ini An-Nawawi mengatakannya adalah hadis yang terkenal diatkan Abu Daud dan yang lainnya. Demikian juga mereka beralasan dengan uh, eh, Asal yang banyak, riat-riat yang banyak dari salaf. Tentu riat dari salaf yang salaf tersebut berpendapat uh, melarang untuk menerima obat dari Al-Quran, dari mengajar Al-Quran. Tentang derajat hadis ini, hadis ini diatkan oleh Abu Daud dalam bab sewa menyewa Ibnu Majah demikian juga Ahmad di akhir bahasan Abu Ainain mengatakan kultu aku katakan hadis ini sabitun hadis yang kuat biturukihi dengan banyaknya jalurnya Wallah a'lam dan hadis ini dilihat sahih oleh guru kami Al Albani di sisilah sahihah. Oleh karena itu Al Albani termasuk yang mendukung pendapat ini. Pendapat melarang e, mendapatkan upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan uh, Abdul Qadir al arnaud tentang hadis ini dia, beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah eh, dan Abu uh, Abdul Qadir al arnaud menyimpulkan wa isnadu dhaif, sanadnya lemah. Maka di sini diperselisihkan ulama tentang status statusnya. ketika salah juga didaifkan oleh Ibnu Hajar di bulu Maram. tentang ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang Eh, menerima upah dari mengajar Al-Quran atau bahkan menerima hadiah setelah mengajar mengajarkan Al-Quran. Diancamlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalung, e, diancam dengan neraka. Oleh karena itu, ajaba al mujawizun para ulama yang membolehkan e, menerima upah dari mengajar Al-Quran memberikan jawaban untuk hadis ibadah Ini adalah dalil yang paling pokok yang dipakai oleh ulama yang melarang. Bukan dua jawaban. Anak fi fi maqalan. Bahasanya sanatnya mendapatkan pembicaraan. Terusnya diperselisihkan. sebagai ulama membicarakan tentang sanatnya dan ini sebagai hadis yang baik. Atau memberikan jawaban yang kedua dari sisi makna, yaitu maknanya adalah anda sesungguhnya Ubadah bin Samit itu tabaroa dia telah sukarela sukarela untuk mengajari ahlu sufah tersebut Al-Quran. Karena dia tabarok, karena dia sukarela, maka tidak berhak mendapat dan mengambil satupun barang yang diajarkan kepadanya ketika hadiah tersebut ala sabilil iwadi dengan status sebagai iwa, status kompensasi mengajar. Alam yajus al-akhdu maka tidak boleh ngambil bikhilafi man Yakit ma'ahu ijaratan qabla taklim berbeda dengan orang yang telah mengadakan kontrak kontrak untuk mengajarkan Al-Quran sebelum dimulainya proses mengajar itu malah boleh nah, kalau di awal tidak ada kontrak kemudian diberi hadiah malah tidak boleh ini pendapat Syafi'i Malik dan Syafi'i ya, kalau Malik dan Syafi'i mengatakan boleh boleh menerima upah dari mengajar Al-Quran dengan catatan bikin tekan kontrak sebelumnya. Ida salat al jauh ijaratan sahihatan. Jika telah bikin kontrak kesepakatan di awal itu malah boleh. Tapi kalau kalau malah statusnya hadiah itu malah tidak boleh. Ya, ini ya, Malik dan Syafi'i dan ini nampaknya yang dikuatkan oleh An Nawawi. Jadi kalau kalau di muka tidak ada pembicaraan tentang nanti upahnya berapa, ya, gajinya berapa. Itu malah tidak boleh. Ya, kalau di muka tidak ada perjanjian, kemudian saya itu menerima uang atau hadiah dan uang dan hadiah ini jelas orang itu faham ini adalah kompensasi dari mengajar. Ya, itu malah tidak boleh. Sehingga termasuk seandainya seandainya hadis yang itu sahih, maka itulah maknanya Makanya tidak boleh bagi orang yang di awal tidak ada perjanjian untuk menerima upah, kemudian tiba-tiba mendapatkan hadiah, dan hadiah ini adalah kompensasi dari mengajarkan Al-Quran. Sehingga sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan boleh itu dipakai untuk ya sudah ada kesepakatan di awal di depan. Nanti akan ada kompensasi, kemudian diterima ya udah itu boleh. Maka di sini An Nawawi menyebutkan tiga pendapat nukilan dari Al-Khattabi eh, pendapat yang pertama adalah melarang dan telah disebutkan dari ulama mazhab ini pendapatnya Abu Hanifah dan di antara ulama ulama muasirin ulama sekarang telah uh, tadi kita sampaikan yaitu pendapat Al Albani di Sislah Sahihah. Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh menerima upah dengan syarat tidak bikin perjanjian di awal. Eh, tidak ada tekan kontrak di awal. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan malah boleh menerima upah dengan syarat ada perjanjian di awal dan tidak boleh menerima upah jika tanpa perjanjian di awal. Ringkasnya tentang masalah ini e, di antara e, jumhur ulama, jumhur fukaha membolehkan. E, jumhur fukaha itu membolehkan orang untuk menerima uh, upah dari mengajar Al-Quran dan mengajar ilmu agama secara umum. Mengajar Al-Quran secara khusus dan termasuk mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan semua ilmu agama. Nah, termasuk mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan semua ilmu agama. Cuma fukuha membolehkannya. Meskipun kalau ya, uh, kalau yang difatwakan adalah senada iman, senada ya, iman memfatwakan tentang hukum masalah ini dengan memberikan rincian kalau orang itu punya sumber pendapatan selain dari mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama, maka sebaiknya jangan menerima upah dari menerima gaji atau upah dari mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama. Adapun orang yang tidak memiliki uh, pendapatan dari sumber yang lain dan dia adalah tafaruk, memang konsentrasi menghabiskan waktunya untuk uh, untuk menangani masalah ini, ya, maka boleh ya, maka boleh baginya untuk menerima upah dari mengajar mengajarkan Al-Quran secara khusus dan mengajarkan semua ilmu-ilmu agama secara umum. Demikian juga pendapat yang menguatkan uh, tentang bolehnya menerima upah dari mengajar Al-Quran itu pendapat yang dibeli oleh uh, Majma' Fikil Islami alam yang di bawah Rabita atau tadi yang di bawah Oki e, di antara alasan yang beliau pakai ya, karena kondisi zaman itu berubah kondisi zaman itu lain uh, sulit untuk diamalkan kecuali pendapat yang membolehkan. Nah, kalau di masa silam para orang-orang yang menekuni agama itu mereka mendapatkan gaji khusus dari para khalifah dan dari kerajaan dan dari dari penguasa dengan status sebagai tidak disebut ujrah, tidak disebut sebagai upah namun disebut rizqun min baitil mal. Nah, karena betul Mal itu digunakan untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin di antara kemaslahatan kaum muslimin adalah memberi upah dan gaji untuk orang-orang para guru ngaji dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an demikian juga mengajarkan ilmu agama secara uh, secara umum itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin maka mereka berhak mendapatkan bagian dari betul Mal yang memang tujuannya salah satu fungsinya adalah untuk Eh, maslahat kaum muslimin. Dan ini keadaan ini berbeda dengan keadaan yang ada di zaman sekarang. Keadaan di zaman sekarang. Kalau maka jika kita ambil pendapat yang mengharamkan, maka ini tentu satu hal yang sangat-sangat merepotkan. Ya, orang ajar uh, orang ajarkan berbagai uh, eh, berbagai ilmu Al-Quran, boleh jadi tafsir, boleh jadi fikih, boleh jadi yang lainnya, tidak boleh dapat upah maka uh, orang akan sibuk dengan urusan dunia uh, karena itu yang boleh dan orang tidak ada yang nakuni uh, nakuni agama nakuni ilmu ilmu syar'i karena terlarangnya hal ini maka orang akan sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga dikhawatirkan agama akan terlantar ilmu-ilmu agama akan terlantar jika kita menguatkan pendapat yang melarang secara mutlak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran secara khusus dan ingat semua ilmu agama adalah mengajarkan al Quran semua ilmu agama itu mengajarkan Al-Quran orang orang ngajar fikih nah nanti dalil fikih itu ada ada Quran juga ngajar Quran dan hukum fikih itu adalah rincian dari tafsir dari Al-Quran pembahasan tentang sholat itu adalah tafsir dari wajib sholat pembahasan tentang puasa itu adalah uh, rincian dari ya ladina amanu kutiba alaikum semua satu bab zakat itu adalah tafsir dari wa'atu zakat dan seterusnya. Maka yang ideal adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Lajnah Daimah kalau untuk orang yang punya uh, uh, orang punya kegiatan produktif yang lain dan itu sudah mencukupi kebutuhannya maka selainnya tidak mengambil uh, upah dari mengajarkan Al-Quran dan maka akan tapi untuk orang yang tidak nah itu maka boleh dan pendapat yang uh, kualitasnya di bawahnya adalah Eh, pendapat yang disampaikan oleh majma' fikih Islam yang uh, secara umum menguatkan pendapat ulama yang membolehkan untuk mendapatkan upah dari mengajar Al-Quran secara khusus dan semua ilmu agama secara umum. Kemudian pasal berikutnya yang bagi sepatutnya seorang itu untuk rutin membaca Al-Quran dan sering-sering baca Al-Quran dan para ulama salaf radhiallahu anhum mereka memulai memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam kadar berapa lama mereka menghatamkan Al-Quran. Dilihatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ba'di Salaf, Disebutkan sebagian ulama salaf bahasanya mereka menghatamkan Al-Quran setiap dua bulan sekali. Setiap dua bulan sekali, khatam sekali. Setiap dua bulan, khatam sekali. Sebagian ulama salaf, ya, setiap bulan khatam sekali. Sebagian ulama salaf, setiap sepuluh hari, khatam sekali. Sebagian ulama salaf yang lain 8 hari khatam. Dan mayoritas ulama salaf 7 hari khatam. Sebagian ulama salaf 6 hari khatam. Sebagian lagi 5 hari khatam sekali. Sebagian lagi 4 hari sekali khatam. Dan banyak uh, ulama salaf yang setiap 3 hari khatam Quran. Bahkan ada sebagian yang setiap dua hari khatam Quran. Bahkan banyak dari ulama yang sehari semalam khatam sekali. Bahkan ada di antara mereka yang setiap hari dan setiap malam khatam dua kali. Berarti siang satu khatam dan malam satu khatam. Di antara mereka ada yang sehari semalam khatam tiga kali. Kata Nawawi dan e, kutipan dari Riyad Ibn Abi Dawud dan sebagian ulama atau sebagian salaf dalam sehari semalam khatam delapan kali empat kali di waktu malam dan empat kali di waktu siang. Di antara ulama salaf yang menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam, sehari semalam khatam sekali, kata Uthman bin Affan radhiallahu anhu, eh, Samim Ad-Dari, ini dua sahabat, Uthman sahabat, Samim Ad-Dari sahabat. Dan Said bin Jubair dan Mujahid, ini dua-duanya tabi'in, dan Syafi'i, dan yang lainnya. Kemudian di antara ulama salaf yang menghatamkan Al-Quran salah satu khatamat uh, tiga kali khatam mungkin dalam sehari semalam adalah uh, Salim bin Itar radhiallahu anhu seorang hakim Mesir di zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu anhu dan dia adalah Qas ahlu Mesir dia adalah uh, Qas ahlu Mesir Qas yang dimaksud Qas dengan itu uh, karena secara bahasa bukan cerita dan yang dimaksudkan dengan Qas adalah orang yang berdakwah dengan cerita eh, dan dakwahnya itu adalah dakwah untuk ya kalau bahasa kita manajemen kolbula lah eh, dakwah masalah hati namun eh, namun sering dengan berbagai cerita-cerita yang disebut dengan kos namun penyakit kos ini banyak dari mereka yang tidak selektif dalam masalah cerita asal cerita yang ngeri, sangar, menakutkan, nah, kemudian orang bikin takut, kemudian segera tobat, nah itu yang uh, di, disampaikan tanpa melihat itu cerita yang benar atau cerita yang mengada-ada. Dan lebih parahnya lagi, kalau kos di masa silam, uh, mereka mereka sampai membuat cerita-cerita yang ah, aneh-aneh uh, dan menakutkan, kemudian dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, diantara sumber hadis palsu itu adalah al Di nah, Di antara sumber hadis palsu adalah dari para tukang cerita. Ini maksud para tukang cerita adalah cerita yang demikian tadi. Cerita ingin membuat orang itu agar taat beragama, kemudian semangat beragama, atau kemudian takut dengan neraka, takut takut dengan seksa, akhirnya orang pada bertobat dengan cerita-cerita. Namun jeleknya mereka, nah ceritanya itu tidak selektif, nah, cerita yang asal cerita kemudian mereka sampaikan, bahkan lebih parah lagi, kemudian itu dinisbatkan sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terdapat uh, banyak celaan untuk al-qas. Nah, namun al-qas yang tercela adalah yang semacam ini, yang berani bikin cerita yang menarik agar orang bertobat tujuannya dan dijelaskan pada Nabi atau Eh, eh, cerita eh, cerita-cerita yang tidak jelas uh, kevalitannya ya yang penting orang itu kemudian semangat untuk beragama semangat untuk taat nah ini ini yang tercela ya kalau di tempat kita majelis hidayah lah itu kurang lebih itu al qas yang dicela oleh para ulama salaf kemudian dilihatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud bahasanya beliau yaitu Salim bin Iter itu khatam dalam sehari semalam itu khatam sebanyak tiga kali khatam. Sedangkan dia oleh Abu Umar Al-Kindi dalam bukunya eh, Qudatul Misr, para hakim negeri Mesir, kalau beliau Salim bin Itar ini dalam sehari semalam khatam empat kali khatam. Berkata saya salah Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiallahu anhu, aku mendengar saya Abu Usman Al-Maghribi mengatakan adalah Ibnu Katib radul anhu menghatamkan dalam di waktu siang sebanyak empat khatam Eh, sedangkan di waktu malam sebanyak empat kali eh, di waktu malam empat kali khatam. Wahada aksar ma balagona fil yaum Inilah uh, yang paling banyak uh, uh, riwayat yang sampai kepada kita tentang khatam dalam sehari semalam yaitu delapan kali dalam sehari semalam itu yang paling banyak. Dan dilihatkan oleh Asy Al Jalil Ahmad kalau Itar tadi Salim bin Itar bikasil ain wes kan tak nah, ainnya di kasrah taknya disukun ya, gitu. kemudian yang tadi e, dalnya di fatkah kemudian baunya sukun kemudian roknya fatkah darok ya kemudian off kemudian ya nasab ya, maka bacanya daroki kenapa ini daroki ini adalah nisbah kenapa dia disebut daroki Eh, di akhir kitab Nabi mengatakan ini nisbah kepada kolanis tual ya ya peci yang panjang tutup kepala yang panjang yang disebut darokoh ada juga yang menjelaskan karena bapaknya adalah nasikan seorang ahli ibadah dan di zaman itu ahli ibadah disebut darokiyah sehingga dia disebut daroki karena bapaknya seorang yang ahli ibadah ada juga yang menjelaskan ini dinisbatkan pada darok satu daerah di Persia atau yang lainnya. Maka dilihatkan oleh Asy Jalil Ahmad ad dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan yang Mansur bin Zadannya adalah min ubadil tabi'in di antara alibad, eh, di antara ulama tabi'in yang gemar beribadah. Anahu sesungguhnya Mansur bin Zadan ini menghatamkan Al-Quran sekali duduk di antara duhur sampai asar. Demikian juga mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk antara maghrib sampai isya. Kemudian menghatamkan Al-Quran Fima bainal maghrib wal isya Fi Ramadan khatmaini Sedangkan ketika bulan Ramadan Di antara maghrib dan isya Dia khatam Al-Quran sebanyak dua kali Wasyai'an masih ditambah Sedikit Dua kali khatam plus Masih baca beberapa ayat Dan dia punya kebiasaan uh, e, Wakanu Dan mereka punya kebiasaan mengakhirkan isya Di bulan Ramadan nah, Jadi ini dijelaskan kok bisa Maghrib sampai isya khatam Quran <laughs> Nah, maka dijelaskan di sini bahkan dan mereka uh, mereka eh, orang-orang uh, terdahulu mereka punya kebiasaan menunda sholat isya di bulan Ramadan sampai berlalu seperempat malam yang pertama. Ya, yang dimaksud seperempat malam pertama maghrib sampai subuh dibagi empat. Maka seperempat yang empat seperempat yang pertama inilah waktu baca Qurannya siapa? Mansur bin Zadan dari selesai maghrib sampai seperempat malam yang pertama dia khatam Quran dua kali masih plus tambah syai'an masih tambah beberapa ayat Bahan Mansur dan dari Mansur dia mengatakan karena Ali Al-Asdi Ali Asdi itu mengkhatamkan antara maghrib sampai isya khatam Al-Quran sekali setiap malam di bulan-bulan Ramadan namun ingat tadi waktunya adalah seperempat malam. Kemudian dari Ibrahim bin Sa'ad yang mengatakan karena Abi Yahtabi. Oh. Karena Abi Yahtabi fama yahilu tahu hatta yaktima al Qur'an. Yahtabi maknanya yang sakaihi eh, menegakkan dua betisnya Eh, wayahtawi ala multaqa saqiyahi eh, saqaihi kemudian dia memeluk kumpulan dua betisnya dan dua pahanya dengan dua tangan atau dengan kain. Faham maksudnya? Dua betis ditegakkan, kemudian tangan dipelukkan ke tangan dipelukkan ke dua lutut. Dari Mansur, Mansur mengatakan kani, karena eh, mana tadi? Dari Ibn bin Sa'ad yang mengatakan Anabi ayahku yaitu saat ya tapi dia memeluk lutut lah bahasa kita Sama famayahilu habuatahu maka beliau tidak melepas pelukan lututnya sampai khatam Quran sekali meluk lutut khatam Quran kita sekali meluk lutut dah tidur berapa jam <laughs> Kemudian wa amaladina eh, ada pun orang-orang yang menghatam Al-Qur'an dalam satu rukuk, dalam satu kaat maka tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Di antara ulama terdahulu yang berbuat demikian adalah Utsman bin Affan dan Tamim Adari dari sahabat dan Said bin Jubair ya, seorang tabiin menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat di depan Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Adapun para ulama yang menghatam Al-Quran dalam satu pekan sekali, maka banyak sekali. Uh, dari Utsman bin Affan kalau beliau seminggu sekali khatam Quran, demikian juga sahabat Abdullah Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ini semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Demikian juga sejumlah tabi'in semacam Abdurrahman bin Yazid, al Al-Qamah dan Ibrahim. Semoga Allah merahmati mereka semua. Bagaimana pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi tentang masalah masalah ini, tentang masalah mengkhatamkan Al-Qur'an? Maka Nawawi memilih wal ikhtiar yang yang ideal, yang terbaik, yang terpilih dalam masalah ini berapa dalam berapa dalam berapa hari seorang khatam Quran maka itu berbeda-beda tergantung personnya tergantung orangnya masing-masing maka maka yadhar lahu maka siapa yang e, nampak padanya tidak pikir fikri dia punya kemampuan berpikir yang detail ya, yang e, eh, lataif dan ma'arif demikian juga dia memiliki kemampuan untuk menangkap pengetahuan dan lataif atau hal-hal yang menarik dengan cepat. Falyaktasir ala qadri ma yahsul bihi kamar fahmin fahmi ma Maka adalah dia cukupkan dengan sekedar uh, waktu yang terwujud dengannya kamalu fahmin. Dia bisa faham dengan sempurna akan ayat Al-Quran yang dia baca. Demikian pula orang yang sibuk untuk menyebarkan ilmu, sibuk mengajar, sibuk mengisi pengajian atau perbuatan yang lain min muhimat din yang merupakan hal-hal yang penting dalam agama dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum ya, semacam khalifah atau para pejabat yang lain yang sibuk dengan urusan kaum muslimin falyak kasir maka hendaklah dia mencukupkan diri dengan kadar yang layak sul bisa babihi tidaklah terjadi dengan sebab kadar bacaan Al-Quran tersebut akan merusak apa yang jadi tugas pokoknya. Kalau orang yang punya kesibukan mengajar dan kesibukan untuk mengurusi kaum muslimin yaitu para pejabat yang memiliki banyak kesibukan, maka ya dia dia bisa perkirakan berapa lama dia sepatutnya menghatapkan Al-Quran dengan kadar yang tidak sampai mengganggu ya, mengganggu tugas pokoknya. Perkara yang dua mursadun lahu dia memang Eh, disiapkan untuk itu yaitu menjadi tugas pokoknya nah untuk orang-orang yang lam yakun min haula al mazkurin selain dari mereka mereka yang tadi telah disebutkan maka adalah dia terbanyak semaksimal yang e, memungkinkan memungkinkan yang bisa dia baca tanpa keluar sampai ke batas busan wahab rumah maka adalah dia perbanyak asalkan tidak sampai sampai dalam kadar yang cepat menyebabkan dia akan mudah bosan. Wahad romah, had romah itu di belakang disebutkan adalah terlalu cepat membaca yang berlebihan. Suratul kalam al khafi berbicara yang cepat, yang sampai tidak jelas. Ini tidak boleh. Baca Al-Quran harus jelas. kok sampai had romah, ya maka tidak boleh. Maka kalau pendapat An Nawawi tentang uh, berapa kadar khatam ideal, berapa kadar khatam ideal itu sebulan sekali atau dua bulan sekali. Berapa idealnya? Kata Nau tidak bisa dipatok. Nah, tidak bisa dipatok dengan angka tertentu. Namun dia memberikan ada orang yang jangan terlalu banyak dan ada orang yang dianjurkan banyak-banyak. Orang yang e, tidak uh, usah berbanyak-banyak mengejar kuan, uh, mengejar kuantitas, jangan mengejar kuantitas adalah disebutkan pertama adalah orang yang punya kemampuan untuk mentelaah Al-Quran. Jika dia baca Al-Quran, maka dia bisa istimbat, uh, ada bisa mengambil pengetahuan dari Al-Quran, uh, kemudian lataif mengambil hal-hal yang menarik, keterangan yang sangat bagus yang ada di balik Quran, uh, maka dia punya pemahaman yang kuat sehingga punya kemampuan semacam ini, maka jangan banyak-banyak. Biar ilmunya yang dia tangkap semakin banyak, jadi akan manfaat untuk kaum muslimin. Kemudian Demikian juga orang yang sibuk ngaji, sibuk berdakwah, sibuk menyebarkan ilmu, ya, sibuk mengisi pengajian. Ya, demikian juga orang yang sibuk dengan urusan kaum muslimin yang uh, umum, yaitu para pejabat, para uh, dan orang-orang yang sibuk mengurus urusan rakyat. Nah, kalau untuk mereka-mereka ini, mereka ini, maka untuk pertama yang dua yang terakhir, ini jangan banyak-banyak namun sesuai dengan kadar yang kira-kira tidak mengganggu tugas pokok mereka. Nah, adapun orang yang tidak termasuk tiga jenis orang ini, nah, termasuk orang yang tidak termasuk tiga jenis orang ini, maka adalah dia terbanyak sebisa mungkin, asalkan dengan catatan tidak membacanya tidak terlalu cepat sehingga tidak jelas. Ini Quran atau baca mantra nggak jelas, atau Demikian juga eh, dalam kadar eh, yang tidak menyebabkan dia mudah busaan. kali karya jamaah al mutakadimin dan sejumlah ulama terdahulu melarang menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam. Dan pendapat ini didukung oleh dalil berupa hadis yang sahih dari ya, kata Anawi hadisnya sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yafqah Man qara al Quran fi akal min salasin, tidak akan faham apa yang dibaca orang yang membaca Al-Qur'an itu maksudnya khatam Al-Qur'an kurang dari tiga hari tiga malam. Kata Nawawi hadis ini diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan yang lainnya. Tirmidzi mengatakan hadis Hasan sahih. Abu Ainain juga mengatakan hadis sahih. Dan sebelumnya di halaman sebelumnya eh, Abu Ainain memberikan taklik, memberikan komentar Eh, mengomentari mengontari uh, riwayat-riwayat tentang para ulama terdahulu yang khatam Al-Quran eh, bukan terutama di pada poin mujahid khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan antara Maghrib dan Isa ya antara Maghrib dan Isa sekali khatam itu setiap malam di bulan Ramadan akan tapi ingat karena cara isaknya agak uh, eh, agak dilambatkan maka Ibn Ainin memberikan komentar tentang masalah ini Hadam Khalifun apa yang dilakukan oleh para uh, ulama tersebut adalah satu perbuatan yang menyelisih hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan paham akan apa yang dibaca orang yang baca Al-Quran yang khatam Al-Quran kurang dari tiga hari tiga malam. Wa huda huda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik petunjuk sebaik cara-cara beragama adalah cara beragama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi paling cepat khatam Al-Quran dan itu faham ada tiga hari tiga malam. Kemudian alasan berikutnya dan perbuatan ini juga bertentangan dengan maksud pokok dari baca Al-Quran yaitu merenungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menapa yang membaca Al-Quran dan tidak merenungi dan tidak faham kandungannya afalai tadabbarun Al-Quran apakah mereka tidak merenungi Al-Quran yang mereka baca dan berkaitan dengan hadis yang dibakar oleh Nawawi Layafqah man qara al-Quran fi aqal min salasin uh, Abdul Qadir Al-Anaut memberikan komentar, akuul hadza waswaf al-muwafiqu sunnah." Inilah yang benar yaitu khatam Al-Qur'an paling tepat tiga hari tiga malam al-muwafiq lil sunnah dan inilah uh, yang sesuai dengan sunnah. Maka ringkasnya tentang masalah uh, bolehkah khatam Al-Quran kurang dari tiga hari tiga malam. Maka jika di luar waktu mulia, jika di luar waktu mulia dan di luar tempat yang mulia, maka yang benar uh, tidak boleh khatam Al-Quran kurang dari tiga hari tiga malam. Ya, kalau itu di waktu eh, di bukan waktu yang mulia, di luar waktu mulia, di, di luar bulan Ramadan, maka yang benar tidak boleh kurang dari tiga hari tiga malam. Adapun para ulama yang kita jumpai uh, membaca Al-Quran, khatam Quran, Quran dari tiga hari tiga malam di luar Ramadan, maka kita katakan ya, boleh jadi karena beliau tidak tahu belum sampai padanya hadisnya, mungkin kita katakan demikian. Boleh jadi beliau tidak faham atau belum sampai padanya hadis tentang masalah ini. Adapun uh, pada saat dalam kondisi Ramadan di waktu yang mulia, di waktu yang utama, maka apakah maka boleh khatam Quran kurang dari tiga hari tiga malam ini satu hal yang diperselisihkan ulama eh, meskipun ulama tersebut faham hadis ini sebagian ulama memahami uh, hadis tidak akan faham baca Al-Quran kurang yang khatam Quran kurang dari tiga hari tiga malam itu adalah di luar, di luar waktu mulia di, di luar waktu utama Adapun di dalam waktu utama maka dianjurkan untuk memperbanyak pahala banyak membaca, memperbanyak pahala maka memperbanyak khatam Quran adalah satu hal yang baik. Ada juga sebagian ulama yang tetap mengatakan meskipun di waktu mulia juga tetap berlaku hadis tersebut yaitu ya jangan khatam Al-Quran lebih cepat dari tiga hari tiga malam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali di Lataif Al-Ma'arif beliau mengatakan Ibn Rajab mengatakan Inna waratan nahyu an qiraatil Quran Terdapat hadis yang melarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari tiga malam itu adalah halal mudawamah ala baika. Jika itu jadikan rutin, amalan rutin sepanjang setahun. Itu yang tidak boleh. Adapun di waktu-waktu mufaddalah, di waktu-waktu mulia sembilan bulan Ramadan atau malam-malam yang khususnya itu adalah malam yang diharapkan adalah Lailatul Qadar atau di tempat yang mulia semacam Mekah bagi orang yang masuk Mekah dan dia bukan penduduk Mekah maka dianjurkan untuk memperbanyak di waktu-waktu tersebut untuk membaca Al-Quran dalam rangka memanfaatkan zaman, memanfaatkan waktu dan tempat. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan Pak Imam yang lain. Maka Imam Ahmad berpendapat, ya kalau di waktu mulia, bulan Ramadan, maka hadis tersebut tidak berlaku. Karena yang di sini yang ditetapkan adalah memperbanyak pahala. Oleh karena itu di, uh, maka dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, khatam Al-Quran meskipun kurang dari tiga hari tiga malam. paling ya dulu amalu ghairihim dan uh, dan ini ditunjukkan dikuatkan dengan amal banyak ulama selain mereka. Maka kalau di waktu yang mulia terdapat khilaf terdapat khilaf uh, di antara para ulama apakah lebih utama memperbanyak membaca Al-Quran Eh, sehingga kurang tadabur ataukah tetap harus memperhatikan tadabur sehingga paling cepat tiga hari tiga malam. Meskipun Allah Ta'ala alam kita katakan di waktu yang afdal sekalipun yang lebih tepat adalah ya, tidak kurang, uh, tidak boleh lebih cepat dari tiga hari tiga malam untuk khatam uh, Al-Quran. Mengingat hadis yang bersifat umum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara waktu yang mulia ataukah bukan waktu mulia. Dan untuk membedakan hal tersebut, maka kita perlu dalil khusus dan uh, sebatas uh, sebatas pengetahuan saya tidak ada dalil khusus dalam masalah ini oleh karena itu maka karena dalilnya bersifat umum atau bersifat mutlak tidak membatasi pada kondisi tertentu maka ini berlaku di waktu mulia ataupun waktu yang tidak mulia. Kemudian poin berikutnya adalah tentang awal hari untuk mulai membaca Quran dan khatam Quran. Adapun waktu dimulainya baca Al-Quran dan khatam Al-Quran bagi orang yang menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan maka dilihatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanatnya Bahasanya Utsman bin Affan beliau mulai membaca Al-Quran di malam Jumat dan khatamnya di malam Kamis. Dan berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan yang lebih baik adalah menghatamkan Al-Quran, khatam Al-Quran itu di waktu malam, kemudian khatam yang kedua di waktu siang. Besoknya lagi malam lagi, besoknya khatam yang keempat siang. Dan yang lebih baik adalah dijadikanlah khatam di waktu siang. Yang keempat, khatam di waktu siang itu dijatuhkan pada hari Senin di dua rakaat qobliyah subuh eh, au dahuma atau setelahnya. Eh, sedangkan khatam di di waktu malam maka yang afdal adalah di malam Jumat pada saat di dua rakaat maghrib eh, qobliyah maghrib atau setelahnya. atau setelahnya. Yastaqbil awal nahar Eh, sehingga dia memulai untuk membaca Al-Quran di awal siang dan di akhir siang. Dan kata dengan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali ini kita katakan hal ini membutuhkan dalil. Dari mana Saya dikatakan lebih afdal selang-seling. Dimana mengatakan mustahab dianjurkan lebih afdal selang-seling. Eh, khatam pertama di malam, khatam kedua di siang. Besoknya lagi khatamnya malam lagi, besoknya yang keempat siang. Apa dalilnya? Mengatakan tidak dianjurkan itu membutuhkan dalil. Ada pun semacam semata-mata dalilnya dia stabil awal nahar akhirahu uh, maka ini bukan uh, tidak layak untuk dijadikan dalil untuk sampai menetapkan istihbab men, uh, menetapkan afdaliyah. Apalagi kemudian menetapkan afdalnya uh, khatam Al-Qur'an kalau kalau siang hari itu pas waktu qobliyah subuh. Kalau malam hari pas waktu dibaca qobliyah maghrib atau kalau tak sebelum maghrib maka ini semua membutuhkan dalil. Jika tidak ada dalilnya maka tidak ada anjuran semacam ini. Dan diatkan Abu Dawud dari Amr bin Murrah seorang tabiin dia uh, beliau mengatakan kanu yuhibbuna ayahtimal Quran min awalin nahar au min awalin nahar min awalin lain au min awalin nahar. Mereka menyukai untuk menghatamkan Al-Quran di awal malam atau di awal siang. Kemudian dari Tohah bin Musarif Atabi'i Al-Jalil, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, Man khutam Al-Quran ayat sa'atin kanat dan nahar, siapa saja yang khatam Al-Quran di waktu pun di waktu siang, maka para malaikat mendoakannya sampai sore tiba, dan siapa saja yang khatam Al-Quran di waktu manapun di waktu malam, maka para malaikat mendoakannya sampai waktu pagi, dan dari mujahid juga terdapat perkataan demikian. Kemudian diatkan ada remit di musnadnya dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia mengatakan jika bertepatan khatam Al-Quran itu di awal malam, maka malaikat e, berselawat untuknya sampai subuh tiba. Dan jika khatam Al-Quran itu bertepatan dengan akhir malam, maka e, para malaikat berselawat yaitu mendoakannya sampai sore hari. Adalimi mengatakan hadis hasanun an sa'din. Ini adalah hadis yang hasan dari saat bin Abi Waqqas. Namun Abu Ainain mengatakan di catatan kakinya fal asar dhaifun jiddan atar e, eh, dari saat bin Abi Waqqas ini dhaif sekali maka boleh jadi penilaian Hasan dari Ad-Darimi ini adalah dilihat dari sisi maknanya bukan dari sanatnya. Kemudian dari Habib bin Abi Sabit seorang tabi'in e, beliau itu sering kali menghatamkan Al-Quran sebelum rukuk. Uh, Ibnu Abi Dawud mengatakan demikian juga yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang pertemuan Al-Quran sebelum rukuk berarti di dalam sholat Wa fi fasal baqaya dan uh, eh, fasal ini masih menyisakan sisa pembahasan yang akan kita sampaikan di bab yang akan datang insyaallah taala. Demikian yang kita baca silakan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika sahur pada menit-menit terakhir dan terdengar adzan subuh namun masih meneruskan sahur sampai adzan dari masjid yang azannya lebih terlambat tetapi waktu subuhnya insya Allah lebih tepat. Apakah boleh? Jawabnya boleh. Atau berhenti makan ketika adzan subuh yang pertama kali ia ya, dengar. Tidak harus. Seorang tua wajib berhenti makan ketika yakin fajar fajar telah terbit. Yakin. Kalau baru ragu-ragu misalnya kemudian berdasarkan yang cepat cepat azannya dia masih ragu-ragu kalau itu eh, ragu-ragu kalau itu fajar telah terbit, maka belum haram untuk makan dan minum. Kalau haram makan dan minum setelah yakin. Dia yakin, yakin fajar telah terbit setelah 20 menit dari waktu yang ada, ya, maka di situ baru haram makan dan minum. Karena Allah kaitkan uh, haram untuk makan dan minum bukan hanya terbit fajar, namun yakin terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa taala katakan wa kulu wasrabu hatta yatabayyan apa maknanya tabayun di sini? Ya tayakkan. Maka silakan kalian makan dan silakan kalian minum sampai <coughs> kalian yakin fajar terbit. Maka ketika masih ragu-ragu, eh, ragu-ragu fajar terbit apa belum, fajar terbit apa belum, maka kalau orang masih ragu-ragu fajar terbit ataukah belum, maka sholat subuh tidak sah. Demikian juga makan dan minum masih boleh sampai yakin. Jika seorang tidur dalam keadaan berhadas junub kemudian terlambat bangun sahur, sahur jam 4.30, langsung mandi junub dan berniat puasa dan minum sebelum waktu subuh yang dia yakini bukan waktu adan masyarakat pada umumnya. Kemudian sholat witir sebelum waktu subuh karena ketika ketika sholat uh, witir di masjid dia batal, apakah puasa dan sholat witirnya sah? Jawabnya Selama dia belum yakin fajar belum uh, selama dia belum yakin fajar terbit, maka boleh makan ketika itu sehingga puasanya sah dan boleh sholat witir ketika itu karena dan sholatnya sah. Jika seorang sholat witir berjamaah di masjid namun pada rakaat pertama batal karena sakit perut dan tidak bisa mengikuti witir berjamaah sampai selesai. Apakah orang semacam ini masih mendapatkan sholat semalam suatu bersama imam? Insya Allah masih mendapatkannya. Karena siapa yang sudah berusaha untuknya untuk melakukan satu amal sholat kemudian terhalang, ya, kemudian dia terhalang sehingga tidak bisa menggunakannya, maka akan Allah nilai dia telah melakukannya secara sempurna. Ya. Sebagaimana e, beberapa hari yang lewat kita bahas kaidah tersebut di pelajaran kuwaitul hisab. Maka siapa yang telah membaca telah berusaha untuk witir bersama imam karena satu uzur dia terhalang sehingga tidak bisa menyelesaikannya maka tercatat Nah, dia melakukan amal tersebut secara sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berhijrah terus keluar dari rumahnya eh, menuju tempat hijrah akan tetapi dia meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke tempat hijrahnya maka Allah nilai dia telah eh, mendapatkan pahala sebagaimana orang yang hijrah dan sampai ke tujuan hijrahnya. Bagaimana dengan imam dan menjadikannya sebagai pekerjaan sebagaimana di Masjidil Haram imamnya digaji. Jawabannya mereka digaji bukan karena melakukan hal yang wajib. Tidak boleh mendapatkan gaji karena melakukan hal yang wajib. Ya, demikian kata para ulama. Ya, tidak boleh menerima menerima upah karena melakukan pekerjaan yang wajib. Itu merupakan ibadah yang wajib. Akan tetapi mereka diberi gaji, kata para ulama, boleh memberikan gaji pada imam. Ya, cuma salah para khalifah di masa awal-awal Islam semua imam masjid gaji semua imam masjid, semua orang para para ulama, para ini digaji dengan status aris dari baitul mal. Dan uh, untuk para imam mereka digaji uh, para imam masjid mereka digaji bukan karena mereka melakukan amal yang baik, akan tapi karena mereka mereka menyibukkan diri dengan e, melakukan amal yang fardu kifayah sehingga orang lain tidak perlu melakukannya. Kamu gak usah usah payah, saya yang nangani. Nah karena ini karena dialah yang e, mokoi sehingga untuk melakukan amal fardu kifayah ini maka sehingga orang lain tidak perlu bersusah payah untuk melakukannya maka dia berhak dan boleh mendapatkan gaji karena status itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para e, para khulafa, para khalifah di Eh, di dalam sejarah Islam sebagaimana kita baca di buku-buku ahkam sultaniyah ya, hukum-hukum ya, tentang tata pergaraan ya, yang ditulis oleh para ulama ya, disebutkan kalau para imam demikian juga eh, orang-orang uh, yang mengurusi fardu kifayah itu semuanya mendapatkan gaji dari uh, negara ini ditanyakan tentang salah seorang imam uh, para Quran ya apakah bacaannya terlalu buruk Ya, bagaimana standar hulu dari kemarin telah kita singgung yang dimaksud dengan hulu itu adalah satu hal yang tidak wajib dalam ilmu tajwid dijadikan dan dianggap sebagai satu hal yang wajib dalam ilmu tajwid. Ada dalam masalah uh, nada dan suara maka telah kita sampaikan bahasanya uh, membaca Al-Quran dengan nada yang indah, suara yang menarik itu ada dua macam sebagaimana kata Ibnul Qayyim. Yang pertama itu uh, eh, perlu takalluf, perlu latihan. Ya perlu dilatih, perlu uh, ini, perlu latihan, ya maka hukumnya makruh. Adapun uh, melakukan Quran dan memang tidak perlu latihan atau ya mungkin latihan sekali dan dua kali tidak ada takaluf, tidak ada memaksakan diri untuk berlaku semacam itu, maka hukumnya boleh. Apakah orang tua boleh menerima zakat dari anaknya yang sudah mampu sedangkan orang tua masih miskin? Jadinya tidak boleh. Tidak boleh memberikan uh, memberikan memberikan zakat dari usul kefuruan bapak kepada anak, anak ke bapak ke kakek itu tidak boleh. Karena mereka adalah orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh orang yang mampu di antara mereka. Kalau anak itu miskin, orang tua kaya raya berlimpah, maka orang tua wajib bantu. Dan demikian sebaliknya. Maka tidak boleh uh, memberikan zakat anak kepada ayah atau kepada kakek atau kakek kepada ayah kepada cucu tidak boleh atau kemudian ini ke atau semua orang yang masih ada hubungan ada kewajiban untuk membantu untuk memberi nafkah jika mampu. Yang kata saya Semin, semua yang statusnya masih ahli waris. Ya, semua yang statusnya masih ahli waris. Maka tidak boleh memberikan memberikan zakat untuk mereka. Yang seandainya saya mati, siapa saja ahli daftar ahli waris saya. Nah, orang-orang itu semua ketika dia miskin tidak boleh saya berikan zakat pada mereka-mereka. Karena apa? Karena jika saya mampu, saya punya kewajiban untuk bantu-bantu bantu mereka semua. Bagaimana hukuman wanita haid yang duduk di dalam masjid untuk mengikuti kajian? Ini adalah satu hal yang diperselisihkan para ulama. Cuma ulama melarang perempuan kawan haid duduk di masjid. Tetapi sebagian ulama semacam ini pendapat Ibnu Hazm dan dipatkan oleh Al-Albani mengatakan tidak ada dalil untuk melarang hal tersebut, maka hukumnya boleh. Saya pernah mengisi kultum dengan tema Allah di atas ars dan saya sampaikan bahasanya tidak benarnya keyakinan sebagian orang yang beranggapan bahasanya Allah ada di mana-mana. Saya sudah menyampaikan cara termudah dalam menyampaikan setelah sholat selesai anak-anak kecil berdatangan minta tanda tangan di buku mereka ditulis isi kultum adalah Allah ada di mana-mana. Setelah datang dari isi kultumnya saya menyesal bagaimana kagak kejadian ini tidak terulang lagi. Ya karena anak-anak dengarkannya cuma sekilas, ah. maka ya mereka boleh jadi salah paham. Ya, ya tidak maka uh, ya penyampaian kultum ini tidak salah, tidak keliru. Ya, namun mereka dia lihat kok ada judul semacam itu dia ingatkan kewajiban dia dia ingatkan. Bagaimana dengan fatwa MUI Jogja bahasanya waktu sholat subuh sudah benar dan fatwa tersebut takmir di masjid saya berpegang dengan fatwa tersebut apakah hal tersebut masih taat atau tidak taat pada pemerintah yang pertama, fatwa itu tidak bersifat mengikat. Lain dengan kodok. Fatwa itu, itu yang mengikat fatwa adalah dalil. Kalau memang dia berdalil, berargumentasi yang kuat, maka kita terikat dengan dalil. Kita wajib terikat dengan dalil yang merupakan firman Allah dan segala rasulnya. Dan jika fatwa siapapun Hatta fatwa lajna, fatwa sepintas, fatwa Ibn Saimin, fatwa uh, Albani dan yang lainnya seandainya tidak berdasarkan dalil dan kita tidak mantap dengan dalilnya, tidak mengikat. Tidak mengikat siapapun. Ini perhatikan kaidah masalah fatwa yang disampaikan oleh al Qayyim di I'lamul Muqi'in. Bahasa fatwa itu tidak mengikat. Yang mengikat dalam fatwa itu adalah dalil fatwa. Ketika dalilnya adalah kalau Allah kalau Rasuluhu dan kita lihat memang benar semacam itu kita terikat untuk taat pada Allah dan Rasulnya, bukan fatwanya. Maka jika fatwa tersebut itu tidak berdalil, tidak argumentatif, kita tidak merasa mantap dengan uh, dengan fatwa tersebut atau tidak merasa mantap dengan sisi pendalian dari fatwa tersebut, boleh tidak beramal dengan fatwa itu. Dan beramal dengan fatwa dan keterangan yang uh, menurut kita merupakan mantap, ya, menurut kita argumentasinya ilmiah, kemudian uh, didukung dengan fakta di lapangan dan sebagainya. Itu yang terlalu diperhatikan kaidah dalam masalah menerima fatwa. Dan dibandingkan keterangan yang mengkritik dan keterangan yang bukan pembelaan, manakah yang lebih ilmiah, manakah yang lebih ini argumentatif, manakah yang didukung oleh fakta dan seterusnya. Silakan mana ambil yang mantap. Apa yang mantap di hati kalian, apa yang mantap di hati eh, kita itu diamalkan. Jangan beramal dengan fakta yang tidak kalian eh, kita tidak mantap dengannya. Karena eh, tidak mantap dengan keakuratan dalil, tidak mantap dengan wajib istidlal, dengan sisi pendalilan dalil. Jangan diterima, jangan diamalkan. Kemudian berkaitan dengan taat pemerintah pada masalah ini, maka berkaitan dengan taat pada pemerintah dalam masalah ini kita taat dengan pemerintah. Kalau memang pemerintah kemudian e, memaksakan untuk jadwal yang sudah ada itu tidak bisa menerima kritik dan itulah yang harus diterapkan, atau mungkin pihak-pihak yang uh, yang punya kewenangan di sini yang boleh jadi takmir masjid me memaksa untuk hal ini maka kita taat dengan mereka kita tetap sholat bersama mereka kita tidak menyelisih mereka ya. Nah, kita tetap sholat dengan mereka namun jika kita belum yakin ini belum waktu subuh maka kita niatkan sholat ini dengan sholat sunnah setelah itu kita perbaiki kita ulang sholat ini kalau memang tidak menimbulkan fitnah bisa di hadapan mereka jika tidak menimbulkan uh, jika dikhawatirkan fitnah maka uh, pulang ke rumah atau kemudian di tempat yang uh, yang tidak uh, terlihat dengan mereka sehingga kita tidak nampak dianggap uh, eh, allah menentang mereka. Ketika akan walimahan tetapi orang tua dari pihak perempuan tidak paham agama dan susah difahamkan dan akhirnya ada beberapa pelanggaran apakah kita ter, ter, terkena dosa fattaqullah mastata'tu jika kita telah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita itu dosa kita sudah mentok namun ternyata tidak uh, bisa ya maka mudah-mudahan Allah maafkan Bagaimana hukum muadzin dan imam yang dibayar akan kita sampaikan. Inilah yang ada dan diterapkan oleh para khulafa terdahulu dan mereka dibayar bukan karena melakukan amal yang wajib, akan tapi karena mereka lah yang menangani menaikkan amal yang fardu kifayah. Bolehkah memberikan boneka plastik bentuk binatang kepada anak usia 2 tahun? Jawabannya boleh. Aisyah bermain dengan uh, dengan boneka. Kapan seorang dapat dikatakan hafal Al-Quran? Apakah hanya hafal lafadznya tanpa mengetahui artinya atau lupa artinya? Ketika dia telah hafal lafadz Al-Quran, maka kita katakan dia telah hafal Al-Quran. Ya, meskipun ya, ya, dia punya kewajiban tambahan untuk juga mengetahui makna kandungan dari Al-Quran yang dia baca. Kalau maghrib sampai isak bisa khatam dua kali, bagaimana cara bacanya? Apakah Eh, panjang pendek dan tajwidnya Allah Ta'ala alam tidak dijelaskan tentang hal tersebut cuma dijelaskan kalau mereka khatam dua kali saya orang yang masih awam dan baru mulai belajar manhajus salaf saya ingin sekali masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini keinginan semua orang tapi kalau melihat ilmu dan amalan saya kalah jauh dibandingkan orang lain saya terkadang hampir putus asa nah. apalagi saya berada di tempat yang jarang kajian kajian apa yang sebaiknya saya lakukan mohon semangati saya dan doakan saya. Kita doakan agar kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tambah hidayah, tambah ilmu dan tambahan amal. Uh, orang yang berada uh, orang yang berada dari sumber ilmu boleh boleh jadi punya ke, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang berada di sumber ilmu. Lihat Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni jauh dari sumber ilmu, dan berada tinggal di Yaman, hidup di masa Nabi namun tidak pernah melihat Nabi yang merupakan sumber ilmu, ya. Eh, Sekali dia eh, tinggal di eh, tinggal di Yaman. Dia hidup di zaman Nabi, namun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, sehingga dia bukan sahabat, akan tapi tabiin, min kibar, tabiin. Akan tapi dia punya keistimewaan, ya, memiliki keistimewaan sampai-sampai Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab. Ya Umar adalah Umar, yang dia adalah dia. Nabi pesankan padanya kalau kamu bertemu dengan was al Qarni, minta pada dia agar nah, dia memohonkan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Umar diminta oleh Nabi untuk minta doanya Wes al qarni yang, yang Umar ini adalah berada di samping ilmu, berada di samping sumber ilmu. Dan Wes Qarni itu adalah orang yang jauh dari sumber ilmu, jauh dari Nabi dan sumber ilmu adalah Nabi. Oleh karena itu ya maka boleh jadi orang itu tempat tinggalnya di daerah dekat sumber ilmu, namun nggak pernah ngaji ya sama saja kan? Nggak pernah ngaji, nggak pernah ini, ya. cuma wah daerah saya banyak pengajian, tapi saya nggak pernah ngaji ya. ya. Ya, apa gunanya, apa faedahnya? Ataupun kalau ngaji ngajinya plus ngantuk. Kalau orang kemudian tapi orang jauh dari sumber ilmu, namun dia tekun belajar, tekun beramal, maka dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi lebih utama daripada orang-orang yang berada di dekat sumber ilmu. Kemudian yang, uh, yang kita nasihatkan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta orang yang lebih baik daripada kita untuk memupuk semangat kita untuk bersaing, untuk beramal dan bukan untuk mendoakan semangat. Waduh, terlalu jauh. Ya kalau melihatnya jangan lihat yang terlalu tinggi lah. Kalau nanti bikin putus asa ya, dilihat yang agak agak tinggi sedikit, nah, biar kemudian ada semangat. kalau melihat yang terlalu tinggi, atau kemudian putus asa, nah ini tidak diharapkan dan tidak benar. Wanita melahirkan anak dari hasil zina dan anak itu diakui sebagai anak oleh ayahnya sehingga secara hukum negara status anak tersebut adalah adik wanita tadi. Dan wanita melahirkan seorang anak dari hasil zina, anak itu diakui oleh orang tua si perempuan. Sehingga malah jadinya adik si perempuan ini. Apa hukum hukum waris anak tersebut dia tidak mendapatkan hak waris dari dari dari simbahnya demikian juga uh, dari simbahnya ini dia tidak dapat waris uh, tidak sah uh, dia makan harta yang batil dia nekat mau ngambil harta dari itu <clears throat> dia cuma dapat warisan dari ibunya dan dia juga tidak dapat warisan dari bapak biologisnya apakah termasuk anak haram karena berasal dari perbuatannya yang haram yang dimaksud anak haram adalah anak yang berasal dari perbuatan haram ya benar uh, dari sini mau, mau, mau, mau uh, ini maka Idofah di sini idofah li sabab. Ini nisbah pada sebab. Anak haram itu bukan anaknya itu haram. Anak itu tidak bisa dihukumi dalam ilmu sufiki. fikih. Ya kan? ada hukum untuk benda. Hukum itu untuk perbuatan. Khamar itu haram. Tidak, khamar itu tidak haram. Siapa bilang khamar haram? Yang haram minum khamar itu haram. Benda itu tidak bisa dihukum. Kita itu dalam ilmu sufiki. Benda itu tidak bisa diberi hukum. Baikon hukumnya apa? Tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tempe apa hukumnya? Tidak bisa diberi hukum. Halal nggak bisa. Tempe halal nggak bisa. Makan tempe halal nah, itu ada hukumnya. <coughs> Hukum itu cuma untuk perbuatan itu kaisah dalam ilmu usul Hukum itu hanya untuk perbuatan tidak berlaku untuk benda. Semen apa hukumnya? Tidak bisa kita katakan semen itu haram, semen makruh, semen mustahab, tidak bisa ada hukumnya adalah perbuatan. Makan semen udah haram. Maka anak itu tidak bisa dikasih hukum. Ya, anak itu tidak bisa dikasih hukum. Tidak bisa dikatakan anak halal, anak haram, anak mustahab, anak wajib. Tidak bisa diberi hukum. Maka nisbah di sini atau idofah di sini idofah pada sebab. Anak, anak haram maksudnya anak yang lahir dari perbuatan yang haram. Ya, kalau memang dari perbuatan zina ya maka anak haram. Apakah tentang tidak ada kebaikan pada anak haram semasa hidupnya. Nah, tergantung amalnya jika anak dari hasil zina ini beramal soleh maka dia adalah orang yang saleh. Jika tidak maka ya tidak. Bolehkah memegang Al-Quran dengan tangan kiri? Maka kembali kepada uh, kita punya kewajiban untuk memuliakan apa yang Allah muliakan. Apakah satu bentuk memuliakan kita memegang dengan Quran dengan tangan kiri? Kalau dinilai ini bukan satu bentuk pemuliaan, maka sebaiknya dihindari. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila disenggah di satu daerah, kita tahu daerah tersebut sholat tarawih 23 rakaat, tapi ekspres dan terlalu cepat sehingga kita tidak bisa mengikuti gerakannya. Apakah kita harus ikut jamaah dengan niat sholat sendiri atau sholat di rumah saja walau sendirian? Sholat bersama mereka tidak sah karena tidak ada tumak nina dan tumak nina, tumak nina adalah rukun sholat. Oleh karena itu, ya kalau memungkinkan ya sholat di rumah sendiri itu yang lebih baik. Di masjid dekat saya, bila salat taraweh selalu didahului salat iftitah. Apakah ada dalilnya? Bagaimana bila dilakukan terus menerus? Yang benar salat iftitah itu dilakukan untuk salat tahajud, yaitu salat malam di akhir malam. Adapun salat yang eh, salat tarawih yang dilakukan di awal malam, maka Nabi telah mempraktekkan salat tarawih di awal malam dan tidak ada penjelasan adanya salat iftitah. Ada masih menyampaikan duduk di masjid dengan cara memeluk dua betis dan dengan cara menjulurkan kedua kaki ke depan dengan tangan menumpang di belakang adalah dilarang karena itu cara duduknya penghuni neraka benarkah pernyataan ini yang pertama untuk duduk istiba yaitu duduk memeluk dua betis duduk uh, eh, duduk memeluk dua betis itu terdapat larangan khusus ketika sedang khutbah Jumat maka ketika ada khutbah Jumat terdapat hadis yang melarang untuk duduk dengan memeluk dua betis atau dua lutut atau duduk ihtibar. Kan tapi hadis ini diperselisihkan ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkannya. Nah, untuk hati-hatinya kita tinggalkan uh, perbuatan ini, mengingat sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Albani. <clears throat> Demikian juga uh, eh, Salim al Hilal di uh, Bajul Madinah dan Sedangkan eh, duduk dengan cara menjulurkan kedua kaki ke depan dengan tangan dengan tangan menopang di belakang, maka ini adalah duduk yang terlarang jika menopang dengan tangan kiri. Bahkan tidak perlu menjulurkan kaki. Tanpa satu duduk yang terlarang adalah duduk bertopang dengan tangan kiri. Baik e, kakinya dijulurkan ataupun tidak dijulurkan. Sebagaimana hadisnya bisa dijumpai di Riyadus Salihin. Ketika diminta oleh sebuah masjid untuk mengisi kultum sebuah di mana masjid tersebut melaksanakan sholat subuh sebelum waktunya, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, baiknya ya, e, bisa datang, akan tapi cukup jadi makmum saja atau kita agak melat tapi sudah satu rakaat sehingga kita nggak jadi imam itu yang lebih baik dan nanti tetap sholat subuh di waktunya. Bolehkah mengkhatamkan Al-Quran dengan dibaca oleh beberapa orang seperti dalam tadarusan di musala-musala pada bulan Ramadan ini? Para ulama mengatakan ini bukan khatam Quran. Ini bukan khatam Quran dan jangan dianggap khatam Quran. karena yang baca beberapa orang maka eh, nggak bisa dikatakan si fulan khatam Quran, si fulan khatam Quran, karena dia cuma baca sekian, sekian bagian, ini sekian bagian, maka ini tidak uh, tidak termasuk ke dalam kabilah khatam Al-Quran yang nanti akan kita bahas keutamaannya dan tidak pula boleh dianggap sebagai khatam Al-Quran. Ya, namun cuma kita katakan ya selesai membaca Quran bareng-bareng. Oke, terakhir dalam duduk dalam salat witir duduk iftiras atau tawaruk Tergantung antum mengambil pendapat Imam Ahmad ataukah Imam Syafi'i. Jika antum menguatkan pendapat Imam Ahmad, maka kaidah dalam pendapat Imam Ahmad, jika sholat tersebut tasahud cuma sekali, maka duduk istirahat. Maka maka jika kita menguatkan atau memilih pendapat Imam Ahmad, maka bagaimana kita duduk di sholat witir tiga rakaat atau sholat witir satu rakaat? Jawabannya istirahat. Seperti uh, sepertinya Muhakkik Atibian bukanlah Abu Ainain melainkan Ibnu Abi Ainain. Tidak. Muhakkik Adidian itu Abu ainain. Antum salah paham kalau eh, demikian. Karena bisa dilihat di judul takik, maka setelah takik eh, mudah pilih. ilaih. Abi, Abi, Abdullah Ahmad bin Ibrahim Abi Ainain. Dia letakkan kunyahnya di belakang. Mana saya sebakar Abu Zaid. Dia letakkan kunyahnya di belakang. Maka takiknya adalah takik Abu Ainain. Dan ulama Mesir yang uh, eh, eh, menurut Albani yang sekarang hidup di Mesir namanya Abu Ainain. Terkenal dengan sebutan Abu Ainain, bukan Ibnu Abi Ainain. Bolehkah kita mengatakan hadis ini dilihatkan oleh Albani dalam silsilah saya atau dilihatkan oleh Ya, tidak boleh yang dikatakan hadis ini dilihatkan pula itu dalam kitab bersanad. Cuma bedakan antara rawa dan zakara. Namun boleh kita katakan hadis ini disebutkan oleh Albani di silsilah sahihah. Akan tapi dilihatkan oleh Abu Dawud disebutkan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Sebagaimana kita katakan hadis ini dikatakan Abu Dawud disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari atau yang lainnya. Bolehkah zakat fitri diserahkan kepada anggota keluarga kita semisal nenek? Zakat tidak boleh diberikan kepada usul dan furu. Usul itu bapak, kakek ke atas, furu itu anak, cucu ke bawah. Karena itu adalah orang yang jadi tanggungannya kalau kita mampu, maka kita yang menafkahi dia. Ketika kita punya nenek, nenek ini miskin, kemudian kita berkecukupan, maka kita punya kewajiban menafkahi nenek sehingga nenek ini jadi orang berkecukupan. Yang namanya orang kaya berkecukupan itu ada dua macam. Berkecukupan karena dirinya sendiri atau berkecukupan karena ada orang yang menanggungnya. Bolehkah gosok gigi pada waktu siang atau sore bulan Ramadan? Pakai pasta atau apa tidak pakai pasta? Kalau tanpa pasta boleh. Kalau tidak pakai pastar, maka Husayn ini mengatakan ya, makruh. Apa cara 50 ayat waktu waktu imsak dihitung mulai dari adzan sampai iqamah? 50 ayat ya, 50 ayat itu adalah jarak antara Nabi selesai selesai sahur sampai iqamah. Artinya apa? Begitu Nabi selesai sahur langsung adzan. Artinya begitu Nabi selesai sahur langsung azan. Sehingga 50 itu adalah jarak antara Nabi selesai sahur sampai ikomah. Itu cuma 50 ayat. Artinya Nabi selesai sahur dan langsung azan. Artinya Nabi sahur mepet sekali kan. Hukum menahan air ludah bagi orang yang berpuasa boleh. Ya, tidak membatalkan. Tosan itu masalah air liur. Eh, intinya telah dijawab. Apakah arti Lailatul Jumat itu malam Jumat atau uh, eh, Jumat malam? Jawabannya malam Jumat. Kemis malam Jumat itu Lailatul Jumat. Di banyak tempat dalam Al-Quran kita jumpai tanda-tanda wakaf, ada lam, ada jim, dan seterusnya. Apakah tanda ini harus uh, harus diikuti? Maka nanti kita lihat di Atibian. <laughs> harus ikut tanda-tanda tersebut dan bagaimana cara wakaf yang benar nanti ada penjelasan di Atibian. Akan bersabar. Ada sebagian orang yang memilih-milih tempat terawih mencari imam yang bacanya bagus. Apakah ada larangan untuk melakukan hal demikian? Jawabnya tidak terlarang, boleh. Karena memang bacaan imam yang bagus itu membantu kehusuan, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, selama wah kok nggak kemana ya ini? Uh, ah, kok nggak kelihatan? Dan tidak takaluf, nah, tidak takaluf harus pindah lain kabupaten. Wah, cari Cuma <laughs> kemudian dekat-dekat sini saja tidak masalah. Jika ada seorang yang senang bawa Al-Quran setiap harinya, namun sangat jarang membaca terjemahnya, apakah sikap uh, apakah sikap sikap ini sikap yang tercela? Termasuk bisikan setan agar termasuk golongan orang yang hanya baca Al-Quran sampai tenggorokan saja? Sebenarnya tidak. Ya cuma uh, ini satu amal yang baik orang baca orang uh, kemana-mana bawa mushaf Al-Quran dan untuk membacanya Eh, kita kita kita kita kata eh, kita katakan salah bahkan dia kita katakan dia melakukan amal soleh siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran untuknya satu hasanah dan satu hasanah Allah lipatkan sepuluh kali lipat akan tapi cuma kita sarankan nasihatkan demikian juga sempatkan waktu untuk membaca terjemah Quran atau bahkan tafsir Quran masjid yang di sampingnya sekarang sering didengarkan musik karena ada taman kanak-kanak apakah masih ada bekah yang Allah turunkan di dalamnya ya masjid tetap statusnya sebagai masjid ya Ya, masjid statusnya sebagai masjid, ataupun kemudian taman kanak-kanak yang kemudian nyanyi-nyanyi dan musik-musikan di situ, maka ya selayaknya kalau uh, untuk dalam rangka untuk memuliakan masjid ya perlu diberikan sampai uh, diusulkan. Ya kalau kita tidak punya kewenangan apa-apa ya kita cuma bisa ngasih saran, usulan dan masukan karena al-amru laisa biyadik, laisa biyadina karena masalahnya keputusan bukan di tangan kita, kita cuma ngasih masukan alangkah baiknya ini di samping masjid untuk menghormati dan melihatkan masjid, dijauhkanlah masjid dari hal-hal semacam ini. Apalagi itu ada bangunannya tersebut dianggap sebagai bagian dari masjid. Seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya sangat pas-pasan, bahkan bisa dikatakan kurang, sehingga menyebabkan sang istri dan anak lebih sering lapar ketimbang kenyang. Padahal dalam kondisi tersebut suami punya simpanan uang yang lebih. Apakah demikian termasuk sebuah kebaliman? Jawabannya adalah sebuah kebaliman. Ini adalah sebuah kezaliman yang merupakan kegelapan pada hari kiamat yang ini adalah kezaliman dengan manusia yang tidak akan Allah maafkan kecuali dengan ridha orang yang dizalimi. Bagaimana solusi dalam masalah ini? Ya, solusinya ya kita usah uh, beri masukan pada suami atau nasihati suami dengan cara-cara yang mungkin lewat tentang orang lain jika memungkinkan atau lewat buku atau yang lain yang menjelaskan tentang masalah hak-hak istri. Dan jika suami punya tenan punya uang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan istri untuk mencuri dalam hal ini, mencuri harta suami sebelum dimasukkan ke bank, dia ambil tanpa sepengetahuan suaminya, maka ini hukumnya dibolehkan sebagaimana fatwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri Muawiyah bin eh, istri Abu Sufyan. Sikap yang disebutkan oleh Nawawi dalam kitab ini ada yang mengartikan bahasanya guru lebih diutamakan daripada orang tua. Apakah hal tersebut benar? Dilihat dari aspek mana? Dilihat bahasanya guru itu lebih berjasa atau dilihat dulu. Boleh jadi guru itu sekaligus orang tua. Sebagian ulama itu orang tuanya adalah gurunya, semacam Syekhul Santini ya. Itu orang tuanya adalah gurunya. Ya, maka ya tidak bisa kita pisahkan. Akan tapi ketika orang tua itu uh, menjadi guru dalam masalah dunia, sedangkan dia punya guru dalam masalah agama yang ajarinya tentang surga dan amal yang dekat kepada surga, maka dalam hal ini maka dilihat dari sisi ini, maka guru lebih utama daripada orang tua lebih berjasa daripada orang tua. Orang tua ngajari dunia, guru ngajari agama, ingatkan pada akhirat. Maka di sini guru punya jasa yang lebih daripada orang tua. Dilihat dari sisi ini. Adapun dilihat dari sisi kehadirannya dia ke dunia, maka orang tua tetap lebih utama daripada guru. Ya. Kan? Karena orang tua adalah sebab dia hadir di dunia ini. Maka dia dari sisi ini orang tua tetap lebih utama. Apakah diperbolehkan menyamak sholat fardu pada saat pergian keluar kota dalam jangka waktu beberapa hari yang dimaksud di sini adalah menjamak sholat setelah sampai di tempat. Jika telah sampai di tempat di sana, maka dilihat. Apakah memang ada kebutuhan untuk menjamak ataukah tidak. Nah, kita sampaikan berulang kali bahasa jama itu berkaitan dengan kebutuhan. Maka jika orang itu mampu untuk sholat di waktunya masing-masing, maka jangan jama. Dan kalau orang yang kesulitan untuk untuk sholat di waktunya masing-masing, boleh jadi karena operasi, karena dia dokter atau yang lainnya, boleh jama meskipun tidak bepergian. Ya, tetap setelah mengikuti pemerintah dalam masalah waktu sholat, maka hal ini telah dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, diatkan oleh Muslim atau bahkan Bukhari dan Muslim, akan ada para khalifah, ada para umarok setelah nanti, di mana mereka melaksanakan sholat, di mana mereka melaksanakan sholat setelah waktu berakhir. Dan ini terjadi di masa para khalifah Bani Umayyah di sebagian khalifah Bani Umayyah. Mereka yang jadi imam sholat, khalifah ini, dan mereka sholat, ya, sholat duhur setelah waktu duhur habis. Itu baru ikomah sholat duhur. Maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian pada waktunya. Sholatlah kalian pada waktunya. Akan tetapi datanglah ke masjid, sholatlah bersama imam, dan itu sebagai sholat sunnah untuk kalian melihat apa ada ketaatan, apa harus taat kepada penguasa dalam salah waktu sholat? Tidak. Tapi bentangkan apa? Sholat kalian di waktu yang tepat. Namun kita tetap menjaga persatuan. Ya, kita tetap menjaga persatuan ketika uh, dalam kondisi semacam ini dengan tetap sholat ke masjid. Itu bentuk menjaga persatuan. Namun tidak boleh taat dalam masalah pelanggaran waktu sholat. Berdasarkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh taat kepada penguasa dalam masalah pelanggaran waktu sholat. Boleh jadi waktu sholatnya dilambatkan sebagaimana terjadi di masa Bani Umayyah. Duhur selesai baru sholat. Ataupun ketika sholat itu diajukan sebelum waktunya. Tidak boleh ada ketaatan dalam masalah ini. Namun, tidak, namun bukan berarti harus frontal untuk uh, untuk menentang penguasa. Nabi ajarkan apa? Sholatlah kalian tetap sholat di masjid. Maka hadis ini bukan faedah, tidak ada ketaatan dalam penguasa dalam masalah pengubahan waktu salat. Ini satu hal yang keliru yang di uh, hal yang keliru yang dipahami oleh sebagian orang. Apa benar membaca surat Al-Ikhlas banyak tiga kali itu seperti menghatamkan Al-Quran? Tidak benar. Yang benar membaca surat Al-Ikhlas sekali seperti senilai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya tiga macam. Isinya masalah tauhid, Isinya masa cerita tentang Allah, cerita tentang makhluk, kemudian perintah dan larangan. Dan surat Al-Ikhlas isinya adalah berita atau cerita tentang Allah. Maka di surat tiga dari eh, dari tiga bagian Al-Quran. Bukan artinya pahalanya. Oh, artinya adalah maknanya, ya, makna kandungannya adalah sepertiga dari tiga bagian isi Al-Quran. Musafir akan boleh mengkodok sholat tarawih kapan dan bagaimana? Musafir tidak disyariatkan sholat tarawih Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musafir, beliau meninggalkan semua sholat rawatib dan sholat malam kecuali kopiah subuh dan witir. Maka jika dia mau sholat malam, cuma cukup witir saja tiga rakaat. Nah itu sholat uh, sholat tarawehnya musafir. Apakah harus mengikuti imam dalam setiap gerakan apabila imam bersedekap setelah rukuk? Jawabnya tidak. Pilih pendapat yang kita kuatkan. Kalau kita memilih untuk sedekat ya silakan sedekat setelah ruku ataupun jika tidak maka tidak perlu ikuti imam dalam masalah ini. Bagaimana cara menasihati orang yang merasa goncang dengan manhaj salat karena dia merasa salat sekarang banyak terpecah-pecah. Juga Islam itu terpecah-pecah. Apakah kemudian kita goncang dengan Islam? Saya nggak jadi orang Islam saja lah. Orang Islam ribut sendiri-sendiri gitu kok. Wah ini orang Islam pecah-pecah. Nah, saya tinggalkan Islam saja. Tidak, apa jadi Nasrani saja yang kayaknya ukuran berdamai. Demikian? Enggak. Ya kan? E, maka apa? Yang pecah itu orangnya, bukan bukan manhajnya. Aku coba lihat pengajian semua. Pengajiannya tentang masalah tauhid uluhiyah sama. Hmm. Maka itu adalah pecahan, ya e, eh, perpecahan badan, bukan pecahan hati. Maka orang jangan punya prinsip wah kalau ini tanda alul hak itu orangnya tidak pecah. Kalau begitu berarti kaum muslimin bukan ahlul hak. Karena orang muslimin ribut sendiri, ribut karena partai, ribut karena tanah, ribut karena omas ribut karena aliran, ribut karena macam-macam. Ributnya saja, hal ributnya saja sudah banyak sekali. Dan di masing-masing hal sudah pecah banyak. Apakah kemudian kita ragu dengan Islam? Tidak kan? Maka demikian juga dengan manajer salaf. manajer salaf hak sama. Yang pecah satu personnya, Ya. Dan ini satu hal yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iblis itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Namun iblis itu untuk membuat perpecahan di antara orang-orang yang salat dan orang-orang yang taat. Akhirnya katakan para sahabat itu adalah di atas kebatilan karena mereka ribut. Sahabat ini ribut, ributnya sampai perang, sampai tempat-tempat darah. Apa kita katakan mereka tidak di atas kebenaran? Sedangkan ini ada orang yang di atas kebenaran dan ributnya cuma ribut mulut saja. Ya, belum sampai ribut perang. Apakah kemudian karena ribut kemudian kita katakan mereka semua ini tidak di atas al-haq? Ini cara berpikir ya tentu tidak benar. Apakah setiap khusus um dalam menghafal Al-Quran di bulan Ramadan? Saya ingin menghafal tapi sulit sekali. Sudah hafal lupa lagi. Ya, maka tidak sebabnya. Ya. Uh, sebabnya apa? Kenapa dalam keadaan perut kekenyangan misalnya? Oh, kan perut kenyang, ngap angop ya, nggak masuk apa bilangkan Eh, sebab-sebab yang eh, yang menyebabkan eh, mengganggu hafalan atau karena pilihan waktu yang tidak tepat ya, dan yang lainnya. Hukum orang yang sakit parah misalnya sakit jantung menolak berobat kepada dokter ahli jantung lebih memilih berobat dengan madu atau habatus sauda karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu tidak Nabawi. Sebenarnya ini keliru. Ini keliru. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bahasanya habatus sauda, obat untuk segala obat. Ini adalah perintah global yang butuh rincian. Ini butuh rincian. Ini ya, kita tidak ingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul sauda obat segala penyakit. Namun ini butuh penelitian. Ini butuh dosis nih, obat butuh dosis. Ya, itu butuh dosis dan sekali minum itu berapa gram macam-macam itu butuh itu semua. Maka kalau mau melaksanakan hadis ini, ada kan penelitian dulu. Ada kan penelitian. Ini kalau uh, obat batuk, kalau batuk dosisnya sekian. Kalau jantung itu dosisnya sekian, kalau ini dosisnya sekian. Ya. Ini baru kemudian beramal yang benar, mengamalkan hadis ini dengan benar. Ada juga kemudian asal semaunya, oh saya mengimani uh, habatus sauda, dawaan dan kemudian minum seasalnya, hanya keracunan habatus sauda, kemudian mati. <coughs> dan kemudian ada orang, nah ini mengimani hadis, tapi bikin mati. <laughs> Untuk penerapannya butuh pengkajian. Karena Nabi bukan perintah global. Gimana rinciannya? Nabi tidak ngasih rincian. Rinciannya gimana? Fas'alu Allah dikri. Tanya orang pakai obat. Rinciannya telah Nabi sampaikan, telah Allah jelaskan kaidah tentang rincian hal ini. Tanyakan pada pakarnya. E, jangan jangan dipakar sendiri dan itu asal-asalan. Nanti kalau kemudian berani memberi resep, kata Nabi saw. Alaihi Wasallam, baba, e, barang siapa ya? melakukan praktek pengobatan padahal dia tidak punya ilmu tentang pengobatan, maka jika orang yang dibia, diberi saran mati, maka dia wajib menanggung diatnya. Bayar satu sekau unta. Maka kemudian ada orang yang sakit, kemudian tanya oh, saya sakit ini, wah oh, kamu minum apa tuh saudara ini loh, diminum. Terusnya berapa ya, berapa kamu suka lah Terus <laughs> Nabi masih benar. Kemudian minum sesukanya mati. Maka orang yang ngasih saran ini wajib bayar 100 ekor unta kepada keluarganya. Hadis yang sahih diatkan oleh Abu Dawud yang telah pernah kita bahas di Bahja Kulib Abrar. Bagaimana hukum mengikuti undian kupon yang didapatkan dari tempat perbelanjaan oleh karena pembeli telah berbelanja senilai harga lipatan tertentu apakah judi? Apakah jika kita telah terlanjur mendapatkan hadiah dari undian yang termasuk judi, apakah sebaiknya kita lakukan dengan hal tersebut? Berkaitan dengan undian uh, uh, undian dari toko, maka sebagian ulama memberikan hukum mutlak itu judi. Ini pendapat Lajna Daimah. Ini pendapat Syabdul Aziz bin Bas. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah Tafsir. rinci. Sebagaimana pendapat Syed Muhammad bin Fihmi. demikian juga pendapat Rahimullah taala demikian juga pendapat Syed Abdullah Al Jibril Rahimullah taala. Dirinci. Apakah uh, undian di toko ini itu uh, dengan menaikkan harga di atas harga standar ataukah tidak? Jika itu dengan menaikkan harga di atas harga standar, maka ini judi. Jika tidak, Bahasanya undian tersebut cuma pemilik toko mengurangi mengurangi laba yang dia dapatkan. maka tidak judi. Tidak judi. Maka pihak pemilik toko tidak mengadakan judi. Namun dengan catatan yang beli itu juga tidak berniat cari hadiah. Maka jika uh, jika dua syarat ini dipenuhi, maka harta tersebut halal dan bukan judi menurut pendapat yang paling kuat. Adapun uh, fatwa lajna demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Bas maka mengatakan sombong dia untuk itu judi. Dan pendapat yang lebih tepat dalam maksudnya adalah dirinci. Ya, dirinci. Pertama, dilihat dari penyelenggara. Bisa judi, bisa, bisa tidak. Kemudian dilihat dari pembeli. Kalau pembelinya, pembelinya itu niatnya untuk dapat kupon dan dapat hadiah, maka jual belinya ini baik suri. Ini bukan beli, bukan beli minyak, bukan beli roti, namun ini beli mobil. Nah, ini beli mobil dengan untung-untungan makanya judi. Tapi kalau dia tidak punya niatan untuk beli, untuk dapat hadiah, rumah, dia belanja sekian-sekian kok kebetulan dapat, maka beli. Jika seorang itu mendapatkan uh, hadiah karena uh, uang dapatkan uang haram karena uang riba, ya maka adalah dia manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Yang lebih utama mana kualitas atau tadabbur Al-Quran bagi kami yang bahasa Arabnya masih pemula, mumpung masih Ramadan. Maka tadi sebagaimana kata An Nawawi,